Abdul Aswad Hafizahullah Ta'ala Mas Kuro Bismillahirrahmanirrahim. walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم نلقاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Wa a'azakumullah yang senantiasa Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah tadi malam pada pertemuan terakhir kita menyampaikan bahwasannya <clears throat> hukum orang yang tidak sholat diperselisihkan oleh para ulama dan disampaikan bahwa pendapat yang lebih benar yang mendekati kebenaran <clears throat> mendekati dalil bahwa orang yang tidak sholat selama masih meyakini kewajiban sholat dia masih berstatus sebagai orang Islam pendapat ini bukan berarti kemudian kita meremehkan sholat meremehkan dan menggampangkan untuk meninggalkan sholat saya akan bacakan satu hadis yang mudah-mudahan menjadi <clears throat> peringatan bagi kita semua tentang pentingnya sholat An Abi Darda dari sahabat Abu Darda kala beliau berkata Ausani Khalili kasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku Allah tusyrika billahi syai'an janganlah engkau melakukan kesyirikan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun <clears throat> perintah untuk tidak melakukan kesyirikan ini juga tidak akan bisa direalisasikan ketika kita tidak mempelajari tauhid dan syirik Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau berbuat syirik wa in quti'ta wa hurriqta meskipun engkau dipotong-potong dicincang-cincang janganlah engkau berbuat syirik wa hurriqta dan meskipun engkau dibakar hidup-hidup janganlah engkau berbuat syirik wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan dan jangan kau meninggalkan solat yang wajib dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan barang siapa meninggalkannya dengan sengaja faqad bari'at minhu dhimmah. Maka telah hilanglah darinya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggalkan solat ini dikhawatirkan dia akan terjatuh terjerumus ke dalam kemurtadan naudzubillahi min dzalik. Hmm. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan lagi <clears throat> wa kathirun minhum dan banyak sekali dari kalangan ahli sunnah mengatakan innal imana qaulun wa amalun bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amal perbuatan wal islamu fi'lun ma furida 'alal insani an yaf'alahu sedangkan Islam itu adalah perbuatan yang diwajibkan bagi manusia untuk dilakukan idza dzukira kullu ismin ala hiddatihi madmuman ilal akhar apabila kata kata iman kata Islam jadi penulis ini sedang menjelaskan makna iman dan Islam jika iman dan Islam itu disebutkan <clears throat> secara apa namanya hmm? berdampingan madmuman ilal akhar maka dia memiliki makna yang saling melengkapi satu sama lain faqila al mu'minuna wal muslimuna jami'an au mufridina urida bi ahadihima ma'nan lam yurad bil akhar wa in dhukira ahadul ismaini syamilal kulla wa ammahum jadi inti yang ingin kita sampaikan dari ucapan penulis ini adalah Para ulama itu berselisih pendapat tentang makna iman dan Islam. Dan yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, iman dan Islam itu kita bisa memahaminya dengan satu ungkapan idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Lafaz iman dan Islam itu apabila dia berkumpul pada satu lokasi disebutkan dalam satu dalil misalnya bersamaan begitu maka dia tafarraqa fil makna dia memiliki makna yang berbeda iman dan Islam kalau disebutkan dalam satu konteks secara bersamaan iman memiliki makna tersendiri sedangkan Islam memiliki makna tersendiri wa idza tafarraqa ijtama'a akan tetapi iman dan Islam ini apabila disebutkan di dalam konteks yang berlainan, tafarraqah dia tidak berkumpul, maka masing-masing memiliki makna yang yang satu. Ketika berkumpul memiliki makna sendiri-sendiri. Iman artinya untuk apa? Maknanya? Hah? Yang berupa keyakinan. Sedangkan Islam memiliki makna Eh, amal-amal eh, perbuatan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Jibril. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, akhbirni anil Islam, beliau mengatakan, antasada illa ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ila dhalika sabila. Tapi ketika ditanya tentang iman, apa kata beliau? Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ketika ditanya tentang Islam, ketika ditanya tentang iman itu adalah amal-amal hati, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir ya, dan beriman kepada takdir. Jadi amal-amal hati. Ketika ditanya tentang Islam, beliau mengatakan apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian haji. Itu adalah makna iman dan Islam ketika dia dikumpulkan dalam satu konteks. Masing-masing memiliki makna, tapi jika terpisah, maka intinya adalah sama. Iman adalah Islam dan Islam adalah iman. Itu adalah eh, pokok yang ingin disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili pada dua poin terakhir. Kita langsung masuk ke poin berikutnya tentang orang ahli neraka yang bisa keluar ya, mengingat waktu yang pertemuan kita tinggal tiga kali lagi ya. Tiga sesi lagi sedangkan kita masih dapat separuh dari isi kitab ini. Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan wa dan ahli sunnati wal jamaah meyakini berpendapat serta berideologi innallaha bahwasanya Allah yukhriju minan nar akan mengeluarkan dari neraka kauman satu kaum min ahli tauhidi dari kalangan ahli tauhid bi syafa'ati syafi'ina bi rahmatih dengan syafaat orang memberi syafaat dengan kasih sayang Allah subhanahu wa taala <clears throat> wa inna syafa'ata haqqun dan bahwasanya syafaat itu hak konsekuensi logis dari poin ini adalah seorang ahli sunnah dia harus meyakini bahwasanya orang Islam yang masih memiliki tauhid, kalaupun dia tidak diampuni dosanya oleh Allah, dia masuk neraka, tapi suatu saat kelak dia akan keluar dari neraka. Itu. Entah karena rahmat Allah kasih sayang Allah, entah karena diberikan syafaat oleh pemberi syafaat rahmat Allah yang kemarin dalilnya kita bacakan dia itu nggak dapat syafaat tapi karena besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala seseorang yang masih memiliki iman sebesar darah di dalam hatinya kelak dia akan dikeluarkan oleh Allah dan dia diberi setempel utaka Allah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka atau dia keluar dari neraka itu karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang berhak mendapat memberi syafaat. Sehingga orang yang meyakini kaum muslimin yang usot, yang animasi tidak diampuni dosanya masuk ke dalam neraka dia tidak bisa keluar selama-lamanya itu lisanul halnya secara tidak langsung dia adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengingkari keberadaan syafaat. Adapun ahli sunnah menetapkan syafaat. Ketika kita pengajian duduk di pengajian, Pak Ustadznya ngomong eh, tidak ada syafaat misalnya dengan vulgar seperti itu, tinggalkan dia. Atau dia tidak mengatakan secara terus terang, tetapi bersembunyi malu-malu. Orang Islam yang masuk neraka tidak akan pernah bisa keluar selama-lamanya. Ya tinggalkan pemikiran seperti ini karena ini pemikiran yang menyimpang dari prinsip ahli sunnati wal jamaah dan hadis-hadis yang berbicara tentang asyafaat ini mencapai derajat yang mutawatir. Al-Imam Ibnu Utsaimin sering menukilkan satu bait syair yang mengumpulkan beberapa hadis mutawatir. Beliau mengatakan, "Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haud wa mashul khuffaini wa hadhi ba'd." Mimma tawatara haditsu man kadzab di antara hadis yang mencapai derajat mutawatir adalah hadis man kadzab yaitu Nabi bersabda man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku maka hendaknya ia bersiap mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini kata Al-Imam Abu Bakar Al-Bazzar pada tingkatan pertama, tingkatan sahabat lebih dari 60 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali para perawi sehingga mustahil diambil kesimpulan kalau mereka bersepakat di atas kedustaan, tidak mungkin. Dan hadis mutawatir itu hadis yang paling tinggi ya, derajatnya ditinjau dari jumlah perawi yang meriwayatkannya. Waman bana lillahi baitan wahtasab. Termasuk hadis mutawatir juga adalah hadis man bana lillahi baitan banal wahtasab banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa bangun rumah Allah Kemudian dia berharap pahala Yaitu membangun masjid Maka Allah akan membangunkan bagi dia istana di surga Ini hadis mutawatir juga Jadi sebagian jamaah yang dulu ikut kerja bakti membangun masjid ini berharap pahala ikhlas karena Allah insya Allah Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga dan itu menjadi cita-citanya siapa Asia istrinya Fir'aun rabbibnili baitan indaka fil jannah ya Allah bangunkan bagiku istana di surga itu orang yang dijamin masuk surga istrinya Fir'aun berdoa supaya mendapatkan istana di surga kalau kita ingin mendapatkan istana di surga bangunlah masjid tapi saya nggak punya duit sambatan di masjid itu kerja bakti di masjid itu juga hadis mutawatir waru'yatun syafa'atun wal haud dan hadis tentang hadis tentang ru'yah ru'yah itu yang kemarin tuh ya akidah bahwasanya Allah kelak bisa dilihat di hari kiamat itu hadisnya mencapai derajat mutawatir innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr waru'yatun syafa'atun dan hadis tentang syafaat apalagi tadi waru'yatun syafa'atun wal haud hadis tentang haud telaga nabi ya Allah taala mengatakan inna ataina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar di dalam hadis disebutkan <clears throat> nanti orang-orang itu akan datang mendatangi telaga nabi dia akan meminum air dari telaga tersebut yang ahla minal asal wa abyadu minal laban wa man syariba minhu syarbatan lam yadma ba'daha abadan airnya telaga nabi itu lebih putih daripada susu lebih lezat daripada madu barang siapa minum satu teguk darinya maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya itu telaga nabi yang mana nabi mempersilahkan umatnya untuk minum dari telaga tersebut dan akan ada umat Islam yang memiliki niat untuk minum tapi dia diusir dijauhkan lalu Nabi mengatakan wahai Allah mereka adalah umatku kata Allah engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu dan mereka adalah para pelaku kebid'ahan orang-orang yang mengkhianati Nabi, mengkhianati risalah. Kenapa mengkhianati risalah? Karena dia berbuat bidah. Maka dari itu Al-Imam Malik Ibnu Anas mengatakan manibtada'a bid'atan fil Islam yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalata di Allah Ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Barang siapa membuat bid'ah di dalam agama <clears throat> lalu dia menyangka bid'ah ini baik Barang siapa berbuat bid'ah di dalam agama dan dia menyangka, "Oh, ini kan baik." begitu. Ini kan sesuatu yang bagus. Apa contoh perbuatan bid'ah misalnya? Lu banyak sekali. Bid'ah itu setiap zaman berlalu semakin banyak bid'ah. Apa contoh perbuatan bid'ah? Contohnya apa? Zikir bareng-bareng setelah sholat, zikir berjamaah tapi di komando halilu mi'ah, sabbihu mi'ah. Itu. Itu adalah perbuatan bid'ah. Pelakunya itu, nah, ini kan baik begitu. Ya. Rupanya regeng gitu. Masjid itu beneran sepi, nak sepi gudong ngantuk. Maka kita ramaikan dengan zikir itu. Zikirnya baik, tetapi tata cara zikirnya yang bid'ah gitu. Nah, orang seperti ini atau misalnya dia berkorban pada hari raya Idul Adha menyembelih kuda. Iwak jaran kan berkhasiat gitu. dan harganya lebih mahal dan saya membeli kuda dari duit saya sendiri hasil keringat saya. Kuda itu harganya lebih mahal 60 juta saya sembelih. Saya bagi-bagikan itu bid'ah namanya. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala tapi dapat dosa. Lu apa saya dapat dosa gara-gara saya sedekah? Kan saya sedekah iwak jaran. <laughs> sampean tidak berdosa karena sedekah, tapi sampean berdosa karena menyelisihi syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pelaku bid'ah ini kelak akan diusir dari teraga Nabi, karena dia mengkhianati Nabi. Barang siapa berbuat bid'ah dan menganggapnya baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Karena Nabi itu tugasnya menyampaikan risalah dan Nabi tidak pernah mengajarkan tata cara zikir berjamaah seperti itu. Uh, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi. Berarti dia menuduh Nabi berkhianat. Dan syafaat itu tidak bisa diberikan <clears throat> kecuali atas izin Allah. Nah, izin Allah kepada orang yang memberi syafaat ya, dan ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Tanpa dua ini tidak ada orang bisa mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu milik Allah. Jadi kalau minta syafaat itu mintalah kepada Allah jangan minta kepada Nabi Nabi nggak punya syafaat makanya di dalam kitab Mukhalafatun fit Tauhid Syekh Abdullah Aziz bin Rayis Ar-Rayis itu mengatakan termasuk kufur akbar seseorang minta syafaat kepada Nabi itu ada nyanyian itu di antara judulnya eh, di antara lafadznya itu isfa gitu panjang sekali ah gitu Wahai Rasulullah berikan kami syafaat ya. Ini adalah kufur akbar Kekufuran yang besar yang mengakibatkan seseorang murtad dari agama Islam Tapi minta syafaat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Nabi tidak punya syafaat Nabi baru bisa memberi syafaat ketika sudah diizinkan oleh Allah Makanya Allah berfirman dalam ayat kursi itu Man yashfa'u indahu illa biizni Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali bagi orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah. Izin li syafi, idnullahi li syafi wa anil masyfu'ilah. Izin Allah pada pemberi syafaat dan ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dan Allah hanya ridho kepada orang-orang yang bertauhid dan Allah tidak akan pernah ridho kepada pelaku kesyirikan. Jadi orang-orang berbuat syirik itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nabi berkata dalam hadis yang sahih, "Maqama ala maqama ala jinazatin arba'una rajulan min ahli tauhid illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah satu jenazah disolati oleh 40 orang dari kalangan ahli tauhid illa syafa'ahumullahu fi kecuali Allah akan memberi syafaat kepada jenazah itu diampuni dosanya <clears throat> dimasukkan ke dalam surga diselamatkan dari api neraka bismillah <clears throat> pertanyaannya kalau kita mati hari ini setelah daurah langsung teksek begitu Apakah kita yakin sudah ada 40 ahli tauhid yang mensolati kita? Kalau kita ingin selamat, sudah yakin belum? Wah, pripun aku lho niku ten desa dhewe. Enten jamaah Yasin tahlil alif Lamim kula mboten nderek. Sing nyolati kula sinten? Saya itu dengan mata kepala saya sendiri pernah melihat ada mobil atau motor agak lupa saya. Itu tulisannya besar sekali jamaah ahli bid'ah yasin tahlil gitu. Dia terang-terangan seperti itu. Ngaku gitu loh. Jadi antum nggak usah capek-capek, nggak usah nuduh-nuduh, mereka sendiri bangga kok. Itu kenapa bisa seperti itu? Hmm? Saking mangkelnya mereka. Oh, oh aku ahli bid'ah, aku harus ngopo. <laughs> Tantang seperti itu. <laughs> itu kecerdasan apa kejahilan? Kejahilan ya jangan ditiru di tempat saya ada jamaah yasin tahlil alif lamim gitu. jadi jamaah pengajiannya namanya jamaah alif lamim bukan yasin gitu tapi alif lamim <clears throat> jadi demikianlah syafaat kalau kita ingin disolati oleh 40 ahli tauhid maka carilah saudara-saudara dari kalangan ahli tauhid paham ini Carilah saudara-saudara teman akrab dari kalangan orang-orang pengajian. Jadikan mereka sebagai saudara yang sejati. Tapi dia itu beda bapak, beda mbok sama saya. Jadikan sedulur sinorowedi Mereka lebih layak untuk dijadikan saudara karena mereka orang-orang bertauhid. Kelak kalau kita mati mereka datang takziah dan mensolati kita. Tapi kalau saudara kita dari kalangan orang-orang yang jauh dari ajaran agama, kita itu kadang-kadang sudah ngaji aneh. Sesama saudara pengajian nggak memiliki loyalitas kepada orang-orang awam yang bahkan dia ahli syirik, ahli bid'ah. Antum pergi keluar kota, dengar dia mati pulang beli tiket mahal-mahal. Datang. Tetapi begitu saudara kita teman pengajian kita runtang-runtung teman daurah sesama penghobi daurah meninggal dunia, orang layak. Itu keliru. Karena yang memberi manfaat kita kelak kalau kita mati ya ahli tauhid ini. Tapi kalau orang banyak tuh berbuat syirik layak tok rane peda tidak orang orang ya popo. Gitu. Dan yang kedua, kalau kita ingin disolati oleh ahli tauhid mulai hari ini harus rajin mensolati ahli tauhid. Kalau layat itu intinya sholat sholat jenazah gitu. Oh jaming tekotok wah di situ orang sedang sedih kita malah tertawa ngakak-ngakak, mulai bondot permen oke sisan. <laughs> Itu tidak selayaknya dilakukan penuntut ilmu ya. <laughs> Ada nggak seperti itu? Enten wong <laughs> Jadi eh, bangunlah persaudaraan dengan teman-teman pengajian ini sesama ahli tauhid dan berikan loyalitas kepada mereka. Dan kepada ahli syirik berikan apa? Barok kepada mereka. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak kalian dapati ada orang beriman ngaku iman sama Allah dan hari akhir mereka berkasih mesra, berkasih sayang dengan orang-orang yang mengingkari Allah, menentang perintah Allah, tidak beriman kepada Allah meskipun orang ini adalah bapak mereka saudara mereka keluarga mereka karib kerabat mereka ahli tauhid tidak mau berkasih sayang dengan orang yang mengingkari Allah meskipun itu sanak kerabat itu jangan kebalik itu ya ahli tauhid malah kita wah aku niteni wong yang pengajian ngono kuwi biasanya utang malah ra nyaur gitu <laughs> itu karena oknum ya jangan dipukul rata jangan dipukul pukul rata. Tapi seandainya dia tidak nyaur utang, minimal dia menjauhi kesi kesirikan. Itu masih lebih mending daripada jujur tetapi ahli syirik. Nauzubillahi min dzalik. Karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Wa innal hawda haqqun dan bahwasanya telaga Nabi itu hak. Ini prinsip sunnah ya. Poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar uh, siapa ini? Al-Ismaili ini adalah merupakan prinsip sunnah yang tidak boleh diselisihi oleh ahli sunnah. Tatkala seseorang melanggar prinsip ini maka dia telah keluar dari barisan ahli sunnah wal jamaah. Telaga Nabi itu ada, dalilnya dari Al-Qur'an dari hadis Nabi. Bahkan hadisnya mencapai jajak mutawatir. Wal mizan hakun dan timbangan itu hak benar dan dia adalah timbangan yang hakiki lahu kifatan yang memiliki dua sisi. Ya, memiliki apa? dua sih wala hulisan dan dia memiliki tiang tengahnya jadi bisa congkat congkit itu mizan hakiki timbangan sebenar-benar timbangan kelak di akhirat dan para ulama uh, dalil itu menyebutkan ada materi-materi yang akan ditimbang sebagian dalil menyebutkan yang ditimbang adalah apanya catatan amal yang ditimbang adalah catatan amal sebagian dalil menyebutkan yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Makanya Nabi mengatakan kalimatan gimana itu? Khafifatan 'alal lisan, sakilatan fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi bobot timbangannya di al mizan kelak itu luar biasa berat. Gitu. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan itu. Tanpa modal kita mengucapkannya, tetapi dia memiliki bobot yang sangat berat. Jadi seorang ahli sunnah itu harus cerdas. Dia dengan modal yang sedikit tapi mendapatkan pahala yang sangat banyak. Modal sedikit, pahala sangat banyak terutama di bulan Ramadan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani laqad adallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani utlul qur'ana wasabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani kam kunta ta'rif mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani afnahumul maut wastabqaqa ba'dahum hayya fama aqrabal qasi minad dani hai orang yang belum kenyang berbuat maksiat di bulan Rajab sampai di bulan Sya'ban eneng dawuh ra gelem berbuat maksiat di bulan Sya'ban akan datang bulan Ramadan setelah kedua bulan itu jangan kalian jadikan Ramadan sebagai bulan maksiat Bacalah Al-Quran dan bertasbihlah Ini tasbih ini banyak dilalaikan oleh ahli sunnah Ya, dikiranya zikir itu hanya milik ahli bid'ah saja. Wah, nak sergap zikir ya ahli bid'ah. yuk keliru. Udzkurullaha dzikran kathira Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Bedanya apa zikirnya ahli sunnah dan ahli bid'ah? Ahli bid'ah kalau zikir itu macam-macam cara nih. Wah, ada yang mantuk-mantuk begini, ada yang mengo-mengo begini ada yang kayak orang mau tinju ada yang sampai naik ke tiang ya. tapi ahli sunnah zikirnya sendiri-sendiri sir pertama jahar pada beberapa kondisi dan tidak dikomando nggak pakai kerikil-kerikil kata Nabi eh, hitunglah zikir kalian itu dengan jari-jari kalian Yakitna, yakit itu dari kata ukdah. Ukdah itu katanya begini. Ukdah itu mem, jari membentuk lingkaran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ukdah. Tapi sebagian ulama ada yang berpikir dengan ruas-ruas jari itu juga boleh karena ukdah itu hanya merupakan pengertian dari sisi bahasa. Masalahnya luas, mau pakai yang begini <laughs> silahkan. Bahkan sebagian uh, ulama mengatakan jari ini disebut jari apa nih bahasa Arabnya nih? Ini jari telunjuk itu bahasa Arabnya apa? Sababah. Sababah dari kata sabaya subuh, ngunek-unek iki, misui. Karena orang kalau misui itu mesti nyuding begini. Oh menus gue. Jadi seperti dicuding seperti ini. Nggak ada orang ke uang kok oh menus sampean. <laughs> Nggak ada kan? Pakai jempol gitu. Maka disebut jari sababah. Sebagian versi menyebut ini adalah sabahah. Namanya as-sabahah karena jari ini adalah menurut orang Arab ya jari yang dipakai untuk memulai bertasbih jadi tasbih mulainya dari jari telunjuk iki driji nggo ngunek-unek ke iki driji tasbih pilih mana pilih ngunek-unek ke apa zikir <laughs> itu tentang e, materi yang ditimbang. Jadi ada sebagian dalil menyebutkan yang ditimbang catatan amal, sebagian dalil menyebutkan yang ditimbang adalah amal itu sendiri, sebagian dalil ini yang ketiga yang ditimbang adalah manusianya. Yang ditimbang adalah apa? Manusianya. Disebutkan dalam hadis ada seorang lelaki yang tinggi besar gendut yang ditimbang tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Gitu. Jadi memang ada tiga versi yang akan ditimbang di al-haud ini. Dan sebagian orang mengingkari dari kalangan Mu'tazilah. Timbangan itu bukan berarti kok timbangan beneran itu enggak, tetapi itu adalah merupakan kiasan yang menceritakan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman seperti ini menyimpang dari prinsip sunnah menyimpang dari prinsip ahli sunnati wal jamaah wal hisabu haqqun dan hisab itu penghitungan itu hak Kemarin kalau saya tidak salah, saya sudah membacakan hadis tentang kambing bertanduk ya. Itu hisab ya penghitungan pengadilan antar sesama kambing. Apalagi manusia. Kalau kita menyadari ini kita akan takut berbuat zalim kepada saudara kita, utang rati sahur. Itu zalim loh itu, utang orang nyaur itu. Gitu. Nek utang itu orang ora kelingan, sing diutangi itu kelingan terus itu tiap malam gagas ya Allah lehku nyambut gawe jungkal jempalik sikil tinggo sirah sirah tinggo sikil untuk 10 yuta diutang tek tek ra bali kata nelongso hati iki katanya <laughs> jadi bayarlah hutang karena Nabi mengatakan nafsul mukmin mu'ataqatun bidainihi jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya hatta yuqdha anhu sampai dilunasi hutang tersebut jangan berbuat zalim termasuk perbuatan apa namanya eh, zalim itu kan wadu usai fi ghairi mahallihi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya termasuk bertamu itu zalim kalau kita sudah cukup kebutuhannya ya segera pamit gitu loh kita itu harus punya punya sense apa kepekaan gitu loh kita morodayo dari pagi sampai ngasar cerita sing duwe omah ngrungokke iki wis kita ujung ngedebus kerincing raha enggak selesai-selesai saya ngalami soalnya saya wis ngenange iki ora gek mulih-mulih dayoh iki dari pagi sampai siang padahal kita ada banyak kegiatan kan arep tak tundung lunga ya ora tegel nek ora ditundung lunga kok ora minggat-minggat <laughs> sampai disebutkan termasuk mengetuk pintu itu sunnahnya menggunakan ujung jari tuk tuk tuk tuk supaya tidak kita menzalimi pelak, apa penghuni rumah atau pakai lebih keras sedikit pakai ruas jari tapi jangan pakai tinju pakai ake pakai linggis jiwa <laughs> harap nyolong <laughs> morodaya pakai linggis gegedor gedor tidak boleh tapi pakai ujung jari tiga kali tidak dibukakan pulang itu adab Islam berarti penghuni rumah ini tidak sedang ingin menerima tamu kalaupun eneng ya itu haknya dia kalau disuruh pulang ya kita pulang dan ada sebagian ikhwan dari Bantul itu saya salut luar biasa ketika mertua saya meninggal dunia seharian kita capek malam hari itu SMS kita rombongan dari Bantul menuju rumah antum untuk takziah waduh ini saya sudah capek sekali mas lebih baik putar balik saja tapi ini sudah di tengah perjalanan kita mau sebentar saja iya tapi saya nggak nyaman saya capek sekali seharian dari pagi sampai sore belum istirahat oh ya sudah kita balik arah lagi begitu luar biasa itu tapi nek wong rong ngaji nggak berani saya wah menus kini wes ado ado nyewa mobil di parani wira gelem gemblungan temen arti gawaki gula teh barangnya nolak-nolak <laughs> bukan seperti itu seorang tamu yang baik jika disuruh pulang pulang itu adab di dalam Islam gitu ya jadi kalau antum assalamualaikum ustaz waalaikumsalam mulai gitu <laughs> jangan nekat <laughs> orang malah melebu buka omah nusul nusul sentrong wala yaqta'una ala ahadin min ahli millah dan mereka ahli sunnah wal jamaah tidak memastikan seseorang dari kalangan pemeluk Islam annahu min ahli jannah bahwasanya dia adalah penghuni surga memastikan seseorang sebagai ahli surga itu bukan manhaj ahli sunnati wal jamaah meskipun itu Pak Ustaz kita meskipun itu orang hebat eh lah kok ada Pak Ustadz bilang pak kalau sampean amanah nanti sampean tak gandeng masuk ke dalam surga hebat sekali orang ini tapi orang yang nggak ngerti manhas nangis masya Allah subhanallah pak ustadz ini <laughs> saya bener-bener terharu ini padahal itu sebuah kejahilan bener tidak ahli sunnati wal jamaah tidak memastikan seseorang masuk surga apalagi memastikan diri sendiri tidak boleh. Au annahu ahli nar. Sebaliknya juga ahli sunnah tidak boleh dan tidak diperkenankan memfonis seseorang masuk neraka sejahat apapun dia. Meskipun dia sudah membunuh 100 orang, selama dia masih orang Islam tidak boleh dia dipastikan sebagai penghuni neraka. Penyimpangan dalam masalah ini adalah istilah gelar asyahid untuk orang yang mati. Atau kalau versi Jawa jenat Mbah Joyo misalnya. Jenat itu kan dari kata jannah. Atau swargi Mbah Joyo. Bener tidak? Uh, swargi Mbah Joyo biar negeri lewat kini ini mesti haruh-haruh. Berarti dia meyakini Mbah Joyo itu ada di surga. Tidak boleh. Tetapi kita mendoakan boleh mudah-mudahan Mbah Joyo masuk surga. Terus ada istilah apa al almarhum yang dirahmati. Orang-orang Nasrani itu justru pede sekali. Telah pulang ke rumah Allah Bapa di surga. Siapa Yohanes itu misalnya. Itu tidak boleh. Seandainya ini orang Islam juga tidak boleh. Telah berpulang ke pangkuan Allah yang diridhoi. Si fulan tidak boleh. Dan itu semuanya merupakan bentuk penyimpangan terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Lianna ilma dzalika mughayyabun anhum. Karena pengetahuan tentang status seseorang di surga dan di neraka itu adalah sesuatu yang gaib yang tidak difahami oleh manusia. La yadruna ala madza yamut. Seseorang tidak mati. Apa? Tidak mengetahui dia itu mati di atas apa. Ada oh ini saya, saya yakin Pak Ustadz saya ini sudah ahli surga. Kenapa? Oh, salatnya luar biasa, zikirnya tuh 16 jam setiap hari, sedekahnya mempak tapi ketika sakaratul maut kan kita tidak tahu dia mati di atas apa, sebagaimana hadis as-sadiqul masduq. Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dzira. Fayasbiqu alaihi kita fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk ke dalam neraka. Alal Islam am alal kufri? yaitu mati di atas Islam atau mati di atas kekufuran. Walakin yaqulun tetapi ahli sunnah mengatakan innaman mata alal Islam sesungguhnya orang mati di atas Islam dan lil kabair wal ahwa wal afam dia menjauhi perbuatan dosa besar menjauhi keinginan hawa nafsu menjauhi perbuatan dosa fahuwa min ahlil jannah maka dia adalah ahli surga secara umum gitu fonisnya. barang siapa beriman beramal soleh dia ahli surga tetapi kalau memfonis si fulan ini ahli surga itu tidak boleh. Yaitu tadi dan itu di, di, diselisih oleh orang-orang harokiyin hizbiyin yang menggelari tokoh-tokoh mereka dengan asyahid, asyahid fulan, syahid fulan, syahid fulan. Memastikan mati syahid itu tidak diperbolehkan. Demikian juga memastikan masuk neraka, memastikan seseorang di azab kubur tidak boleh. Beberapa waktu yang lalu kan beredar video apa? ini penghuni kuburan diazab kubur. Alasannya kenapa? Karena kuburannya keluar asap. Lalu setelah dibongkar mayatnya gosong. Itu tidak boleh dijadikan patokan kalau seseorang itu mendapatkan azab kubur karena azab kubur itu perkara gaib. Tetapi kok keluar asap? Ya barangkali memang di situ itu apa namanya? Uh, kenapa sih sebabnya? Mungkin ada gas alam di situ sehingga keluar asap Nah, tapi gosong, nah, namanya gas alam panas ya gosong, mateng ya biasa kan begitu. Jadi mikirnya harus real, realistis, tidak boleh memfonis, apalagi dia sudah mati. Ini diduduk dikatakan oh dia mendapatkan azab kubur. Gali kuburan. Itu dia di azab kubur. Kenapa? Setelah digali kuburnya ada ular kok di situ. Jangan buru-buru, jangan-jangan itu ular plastik yang dikira itu ular beneran gitu. Ataupun kalau ular beneran mungkin di situ memang sarangnya ular ketika digali nggak kelihatan. Jadi tidak boleh memastikan azab kubur, memastikan seseorang masuk neraka karena itu merupakan perkara perkara gaib. Likaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala Innal ladina amanu wa amilus salihat Sesungguhnya ya, orang-orang yang ber, iman dan beramal saleh walam yadhkur anhum dhanban dan tidak menyebutkan dari mereka dosa ulaika hum khairul bariyah mereka adalah sebaik-baik manusia jazaohum inda rabbihim jannatu adn balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga aden itu secara umum fonisnya seperti itu memfonis secara umum tapi mentakyin memfonis orang per orang dia ahli neraka ahli surga tidak boleh kecuali berdasarkan apa dalil itu kalau ada dalil yang tegas memvonis seseorang secara persen dia masuk neraka boleh contohnya siapa yang difonis masuk neraka Firaun siapa lagi Abu Lahab Fir'aun dalilnya annaru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab api ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di pagi dan sore hari dan kelak di hari kiamat masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang pedih itu nas dari Allah disebut Fir'aun gitu masuk neraka iya harus diyakini kemudian tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab wa mar'atuhu hammalatal hatab sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab makasab. Tidak ada gunanya apa yang dia cari, apa yang dia kumpulkan hartanya dan apa yang dia usahakan. Wa mar'atuhu dan istrinya dia juga celaka. Hammalatal hatab tukang gendong kayu bakar. Waduh, lah saya itu tukang gendong kayu bakar itu gimana? Itu tukang gendong kayu bakar itu maknanya provokator. Ya. Si istrinya siapa? Abu Lahab fi jidiha hablun min masad di lehernya kelak itu akan ada tali dari api neraka naudzubillah itu nas langsung takyin kepada orang kemudian ada juga siapa yang dinas masuk neraka lagi hmm? Abu Talib inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamati Abu Talib orang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah Abu Talib dia diberi sendal dari api neraka ya gelimin huma dimahuhu sampai menggelegak mendidih dengan sendal itu kedua otaknya eh apa otaknya itu mendidih karena saking panasnya sendal tersebut itu siksaan paling ringan di neraka yang diberikan kepada Abu Talib pakai sendal dari batu neraka sampai otaknya apa mendidih kebayang nggak itu itu yang paling ringan loh ya jadi jangan bercita-cita mampir ke neraka meskipun sedikit. Kalau antum tidak mau disundut pakai api, 5 menit saja. Ada yang tahan. Uh, rasanya ini piye gitu. <laughs> 5 menit. Tidak kuat apalagi sampai mendidih otaknya. Wa man syahidalahun dan barang siapa dipersaksikan oleh nabi secara ta'yin an bi annahu min ahli jannah bahwasanya dia termasuk ahli surga wa sahalahu dzalika annahu dan hadisnya sahih dari nabi fa innahum yashhaduna lahu bidzalik maka ahli sunnah pun ikut mempersaksikan bahwa orang itu masuk surga orang yang dinas oleh nabi ya ditetapkan oleh nabi disebut namanya begitu ahli surga maka baru ahli sunnah wal jamaah menetapkan dia itu seorang ahli surga tapi yang tidak ada dalilnya mereka diam dan tidak boleh menetapkan memastikan seseorang masuk surga. Ittiba'an dalam rangka mengikuti li Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li kaulih dan dalam rangka membenarkan ucapan beliau. Nah, siapa ini orang-orang yang dinas masuk ke dalam surga? <clears throat> yang yang terkenal adalah Asratul Mubasyarina bil Jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Saya akan berikan satu cara agar kita itu mudah menghafal 10 orang yang dijamin masuk surga. Karena di antara kita sulit menghafalnya. 10 orang dijamin masuk surga susah. 10 pemain sepak bola dunia gampang. Ronaldo, Pele, apa lagi? Ruth Gullit. Eh, Ruth Gullit itu petinju apa? Pebola ya? Belanda ya anu pebola itu ya Ruth Gullit itu pemain bola di zaman Orde Baru itu <laughs> sekarang nggak tahu kemana dia sudah hilang dari Maradona ya kan bisa sebutkan penyanyi dangdut 10 oh bisa 10 sahabat lagi yang dijamin masuk surga mumet ya, itu disebutkan kita ada beberapa cara pertama syair para ulama mengatakan lil mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassa zadahum syarafa hum talhatu wa ibnu aufin wa zubairu ma'a abi ubaidata wa sa'dani wal khulafa lil mustafa khairu sahbin nabi itu memiliki sebaik-baik sahabat nassa annahum fi jannatil khuldi nassa beliau menetapkan bahwa 10 sahabat yang terbaik ini itu akan berada di jannatul khuldi surga yang abadi zadahum syarafa semoga Allah menambahkan kepada para sahabat ini kemuliaan hum talhatu mereka adalah Talhah bin Ubaidillah wa ibnu Aufin siapa ini Abdurrahman bin Auf wa Zubairu siapa ini Az-Zubair bin Awam ma'a Abi Ubaidata siapa ini Abu Ubaidah Ibnul Jarrah wa Sa'dani siapa ini Sa'dani itu artinya dua saat satu Sa'ad bin Abi Waqqas Dua Sa'id bin Zaid gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid itu artinya Sa'dani. Wal khulafa, khulafa itu artinya Ur rasidin yang empat. Jadi tadi Tolhah bin Ubaidillah hum Tolhatu wa ibnu Aufin wa Zubairu ma'a Abi Ubaidata wa Sa'adani dua saat wal khulafa dan empat Ur rasidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Saya ulangi, lil Mustafa khairu sahbin. Nassa annahum fi jannatil khuldi nassa. Zadahum syarafa. Hum Talhatu wa ibnu Aufin wa Zubairu ma'a Abi Ubaidata Wa Sa'dani wal khulafa kalau kita hafal dua bait syair ini selesai sudah. Ya, Wah kok ya rada ruwet ya aku rung ndek ben durusulullah ya ora rampung ya. Lho aku ki anu ya dielekke karo mbok wedok arep mangkat neh dadi piye ngono. Itu ikatan suami takut istri. Ada cara kedua. Yang pertama dengan menghafalkan 4 3 2 1. 4 3 2 1. Empat itu empat apa ya lupa saya Empat ngain Tiga alif Dua sin Satu tok Empat, tiga, dua, satu Empat ngain Tiga alif Dua sin, satu tok Empat ngain itu adalah Umar Uthman Ali Abdurrahman bin Auf Itu empat Ngain Umar Uthman Ali Abdurrahman bin Auf Empat Ain Terus apa tadi? Tiga Alif Abu Bakar <clears throat> Terus siapa? Abu Bakar Abu Ubaidah Abdurrahman bin Auf Eh Az-Zubair Ibn Al-Awam Abdurrahman bin Auf itu ngain bukan bukan alif ya Abu Bakar, Abu Ubaidah, Az-Zubair Ibnul Awam. Dua sin Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Satu tok siapa? Banter dewe. Anggur karek sisane kok. <laughs> Tolhah bin Ubaidillah. Jadi cara menghafalkan 10 orang dijamin masuk surga. 4 3 2 1. 4 ain, 3 alif, 2 sin dan 1 tok kita meyakini mereka ini masuk surga. Kemudian peserta bayat apa? Bayatul Ridwan. La yadkhulul la yadkhulun nara man baya'a tahta syajarah. La yadkhulun la yadkhulun nara mimman baya'a tahta syajarah. La yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta syajarah. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang membayat di bawah pohon, yaitu peserta bayat tersebut. Jumlahnya banyak itu Kemudian peserta perang Badar. Nabi mengatakan ya ahla badrin isna'u ma faqad ghafartu lakum. Dalam sebuah riwayat disebutkan begitu. Wahai peserta perang Badar, berbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian dan itu jumlahnya banyak. Tetapi yang ditanya disebutkan nama itu tadi diantaranya. Kemudian siapa lagi? Bilal bin Robba. Itu dinas masuk surga. Siapa lagi? Asia wanita siapa lagi Maryam bintu Imran terus Khadijah terus Fatimah mereka adalah nama-nama yang dinas oleh dalil ditetapkan oleh dalil secara langsung menjadi penghuni surga dan ahli sunnah menetapkan itu dalam rangka mengikuti Rasulullah dan membenarkan ucapan beliau wa yaqulun ahli di wal jamaah mengatakan inna adzabal qabri haqqun Sesungguhnya azab kubur itu hak benar Yu'adzibullahu man istahaqqahu insya'a. Allah mengazab bagi orang yang berhak mendapatkan azab kubur jika Allah menghendaki. Wa insya'a afa'anhu. Tetapi jika Allah menghendaki Allah akan ampuni dia. Jadi pelaku dosa besar itu tahtal masyiah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu. Jika Allah ingin akan diazab, jika Allah ingin akan diampuni. Likaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala An-naru yu'raduna alaiha huduan wa asyiya Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal adab Api ditampakkan bagi mereka di waktu pagi dan sore hari Ini menunjukkan azab kubur itu tidak berhenti Tidak mengenal berhenti Tidak ada copy break ya. Azab kubur itu terus tanpa mengenal berhenti Itu untuk siapa? Untuk orang kafir kalau azab kubur untuk orang Islam bisa berhenti. Dalilnya mana Nabi lewat? Ada dua kuburan. Untanya nggak mau jalan. Nabi diberitahu Jibril itu mayat itu disiksa oleh Allah. Kata Nabi, "Inna sahiba hadzainil qabrain adzaban. Penghuni dua kubur ini disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin dan dia tidak disiksa karena perkara besar. Amma hadza kana la yastatiru anil bul. Yang pertama itu kalau pipis tidak bersuci. Jadi teman-teman apalagi sudah ngaji jaga kesucian. Kalau habis buang air kecil itu ya bersuci. Gampang murah boleh pakai air, boleh pakai selain air. Yaitu benda-benda yang tidak dilarang. Batu boleh, tapi harus cerdas milih batu. Kalau milih watu kok saya nyeringih-nyeringih. Malah dadal duel nanti. Ada sebagian orang itu nekat pipis mengdiusar-usar ke tembok malah terepes biaya itu ada yang pakai daun pakai daun juga harus pinter milih dong tebu <laughs> yang aman lah begitu Ketika kata lima Al-Munawi la juz wal kalian ubi makalin wala masrabin lima fihi mamin min atul amwal. Tidak boleh beristinja dengan menggunakan makanan dan minuman karena itu artinya kita menyia-nyiakan harta. Contoh pergi ke gunung nggak bawa apa nggak ada air ya saya buang air besar nggak ada air adanya roti tawar gitu tidak boleh itu pakai yang lainnya karena itu berarti menyia-nyiakan harta atau pakai coca cola tidak boleh dan itu menjadi sebab utama seseorang diazab kubur amma hadza kana yamshi bin namimah adapun mayit kedua disiksa oleh Allah karena dia dulu suka mengadu domba jadi azab kubur untuk orang kafir itu tidak berhenti tetapi untuk orang Islam bisa berhenti buktinya apa Nabi mengambil jarit pelepah kurma dibelah diletakkan di sini diletakkan di sini lalu Nabi berdoa mudah-mudahan azabnya dihentikan selama pelepah ini masih basah itu menunjukkan azab kubur orang Islam bisa berhenti di antaranya apa? Dengan cara apa dia bisa berhenti? Satu, dengan doa anak orang soleh. Jadi doakan orang tua kita itu yang sudah meninggal. Mereka sangat menanti-nanti yang diharapkan orang tua dari anaknya itu kita pun ketika mendidik anak kita jadikan salah satu tujuan utamanya supaya kita mati dia mendoakan kita karena itu menjadi sebab azab kubur itu akan berhenti gitu. yang kedua karena dia diberi syafaat juga akan bisa apa namanya berhenti azab kuburnya yang ketiga karena dia dipindahkan ya ditanam di satu area yang bercampur orang Islam dengan orang kafir. Kata lima Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang Islam yang ditanam jadi satu di area pemakaman orang kafir itu bisa kecipratan azab kubur. Ngeri tidak? Jadi azab kubur itu bisa nyiprat. Itu disebutkan ada dalilnya. Saya bahas dalam makalah khusus judulnya tempat pemakaman muslim. Jadi teman-teman Gunung Kidul kalau belum memiliki tempat khusus pemakaman untuk orang Islam harus segera mengusahakan itu. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ditanya, "Wahai Syekh, kami hidup di negeri kafir. Boleh nggak kami tanam orang-orang Islam di pemakaman orang kafir?" Kata Syekh, "Tidak boleh. Meskipun kalian hidup di negeri kafir, kalian harus bekerja sama, saling tolong menolong satu sama lain, urunan patungan untuk membeli sepetak tanah, tanam mayat kalian di situ. Jangan ditanam di pemakaman yang bercampur." Ya, harus bisa itu di negeri kafir loh, apalagi kita di negeri Islam. Awong ah, Cina e, dia tidak iman loh, bener nggak? Kuburan Cina itu dia beli mahal mm, rela dan dibelinya di mana di di gunung-gunung itu di dataran tinggi karena menurut ilmu feng shui mereka ilmu feng shui itu tidak boleh kuburan itu ada di tempat yang rendah harus tempat yang tinggi itu orang kafir loh kita orang Islam harus lebih semangat lagi bebaskan lahan untuk pemakaman khusus yang di Klaten juga baru-baru saja setelah kita sampaikan dalil ada yang tergerak mewakafkan tanahnya dan baru isi satu kuburan jadi masih longgar gitu. yang mau daftar ya dan itu bisa dikelola syaratnya tidak boleh dibangun syaratnya tidak boleh ini ini ini harus sesuai dengan syariat seperti itu tempat khusus pemakaman orang Islam Eh, dari ayat ini Allah mengatakan dan kelak pada hari kiamat masukkan Firaun dan keluarganya ke azab yang pedih. Lihat. Jadi api yang ditampakkan itu sebelum datangnya hari kiamat. Setelah kiamat dimasukkan ke neraka lagi. Jadi ada dua siksa, sebelum kiamat dan setelah kiamat. Sebelum kiamat itu di alam barzah. Itu yang disebut siksa kubur dan Allah menggunakan kata-kata al. Al itu artinya keluarga. Disebutkan dalam satu bait syair alun nabiyhum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin laulam lam yakunil alu illa biqarabatihi la salal musalli ala taghi abilahabin. Keluarga Nabi itu adalah pengikut ajaran Nabi. Ya. Jadi di kalangan ahli sunnah Habib Habib itu wah enggak tidak bermanfaat kalau dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Keluarga Nabi itu adalah pengikut ajaran Nabi. Man kana min ajamin wa min arabin, baik itu orang Arab maupun orang non Arab. Orang Gunung Kidul. Jadi di sini ada Habib tidak? Hah? Nah, selama antum mengikuti ajaran Nabi antum Habib gitu. <laughs> Habib Aino gitu misalnya. Laulam yakunil al ila bi karabatihi la salal musalli ala tauhi abilah bin seandainya kekerabatan, kekeluargaan terhadap Nabi itu tidak dianggap kecuali hanya karena pertalian darah saja. Niscaya orang yang sholat itu senantiasa mendoakan seorang tauhid di dalam sholatnya yaitu Abu Lahab. Karena kan kita sholat baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah limpahkan salawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Atba'u millatih, pengikut ajaran Muhammad. Kalau yang dimaksud keluarga Muhammad yang memiliki hubungan darah dengan Muhammad lah bula kalau begitu. Jadi meskipun orang non Arab kalau dia mengikuti ajaran Nabi dia adalah keluarga Nabi. Dalilnya mana ayat ini? Nanti pada hari kiamat masukkan keluarga Fir'aun ke dalam siksa yang pedih. Siapa keluarga Fir'aun yang dimasukkan ke dalam neraka? Apakah istrinya? Loh, enggak, istrinya tadi dijamin masuk surga. Siapa itu? Atba'u millati Fir'aun, para pengikut ajarannya Fir'aun. Meskipun tidak ada hubungan darah dengan Fir'aun, kalau dia mengikuti ajaran Fir'aun maka dia adalah keluarganya Fir'aun. Faham ini kira-kira? Ya, itu apa namanya? faidah lugawiyah saja. Fa'athbata lahum ma baqiyati dunya azaban bil ghudwi wal ashiduna ma bainahuma. Maka Allah menetapkan bagi Fir'aun dan pengikutnya itu selama dunia ini masih ada yaitu azab di waktu pagi dan sore hari. Jadi dalam ayat tadi Allah menetapkan adanya azab ya selama dunia ini masih jadi sampai sekarang itu Firaun dan para pengikutnya itu masih diazab setiap hari, setiap pagi, setiap sore tanpa kenal henti sampai hari ini. Sampai nanti datangnya hari ya Mengerikan apa tidak itu? Dan kalau kita meninggal dunia, kita menerima azab kubur juga terus begitu. Nauzubillah min dzalik. Waqala dan Allah juga mengatakan hmm, belum selesai tadi ya. Bila takfifin dengan tanpa diberikan diskon anhum kepada mereka. Kama kana fid sebagaimana di dunia. Kalau e, musibah yang dialami orang kafir di dunia itu kadang berhenti kan? Justru malah orang kafir itu kadang lebih kaya, lebih nikmat, lebih seger, tapi di alam barzah tidak ada diskon untuk mereka. Waqala Allah Ta'ala berfirman Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu Barang siapa berpaling dari peringatanku maka baginya siksa yang pedih Apa penghidupan yang sempit yakni qabla fana'i idunya yaitu sebelum berakhirnya dunia Likaulihi ta'ala ba'da dzalika berdasarkan firman Allah Ta'ala setelah itu Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dengan keadaan buta jadi barang siapa berpaling dari peringatanku maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit dan nanti nanti kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Berarti penghidupan sempit itu setelah kiamat apa sebelum kiamat? Sebelum kiamat mereka sudah mendapatkan penghidupan yang sempit gitu. Bayana annal ma'isyatan dhanka qabla yaumil qiyamah. Allah menjelaskan bahwa penghidupan yang sempit itu terjadi sebelum hari kiamat fi muayanatina al-yahuda wan nasara wal musyrikuna fil aisir ragdi war rafahiyati fil ma'ishati ya tatkala kita menyaksikan orang Yahudi dan nasrono Nasrani orang-orang musyrikin dia mendapatkan kehidupan yang enak yang mewah maka yu'lamu bihi annahu lam yurid bihi dhikr rizqi fil hayati dunya maka kita mengetahui bahwa penghidupan yang sempit itu adalah bukan penghidupan yang sempit di dunia Bukan pula penghidupan yang sempit setelah kiamat, tetapi penghidupan yang sempit di alam kubur. di musyrikin nafisi atin mina arzakihim karena di dunia ini orang-orang musyrikin justru biasanya malah apa? Kaya-kaya gitu ya. Kaya apa? Ya kaya-kaya gitu. Innama arada bihi ba'dal maut qabla al-hasyr. Tetapi penghidupan sempit ini maksudnya adalah setelah kematian dan sebelum kebangkitan yaitu di mana di alam kubur dan ma'isatan donka ini tafsirnya dari kalangan para sahabat macam-macam itu tafsirnya macam-macam Abu Sa'id Al Khudri di dalam sebuah riwayat mengatakan penghidupan yang sempit itu bi an yursala ilaihi tanin itu si mayit itu dikirimi tanin atadru nama taninu apakah kalian tahu apa itu tanin tis'atun wa tis'ina hayyah 99 ekor ular besar. Walikuli hayatin tis'aturus. Setiap ekor memiliki 9 kepala. 99 ular, satu ular memiliki 9 kepala. Jadi kepalanya ular berapa? 99. Itu jumlah ularnya. Hmm? Kok kali 5? 99 ular, satu ekor ular itu kepalanya 9 gitu. Jadi 99 kali 9. Jawabnya 891. Karena saya sudah ngitung dengan kalkulator. <laughs> Apa tugas makhluk yang menyeramkan ini? Ya lesaunahu dia nyatek-nyatek gitu. ngentuk ngentuk terhadap si mayit. Wa yanfukhunahu dan nyembur-nyembur. Ya kena bisa ularnya itu wayakhdasunahu dan mencapik-capik si mayit ila antaku masa'ah sampai datangnya hari kiamat itulah tafsir dari ma'isyatan donka dalam riwayat yang lain disebutkan bi an yudhayyaka alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu disempitkan kuburannya sampai hancur tulang belulangnya maka di antara doa kita bagi orang yang sudah mati Allahumma afsih lahu fi qabri wa nawwir lahu fi Ya Allah luaskan kuburnya dan terangilah dia kalau simbah-simbah dulu bilangnya apa? Lepas soparane jembaro kubure itu ternyata ada dalilnya itu. <laughs> Cuma lepas soparane jembaro kubure di zaman sekarang dijadikan mantra untuk ngrenengi, mantra untuk menghibah. Amit-amit jabang bayi aja turun lepas soparane jembaro kuburi. Mbah Joyo zaman zaman jek urip, ku nesu ngamuk-ngamuk mecahi apa-apa. <laughs> Dikiranya kalau sudah membaca mantra itu dia nggak dosa ketika menggibah itu keliru ya itu doa untuk orang yang sudah meninggal dunia sampai mana tadi eh, azab kubur dan kita di, di, disunahkan untuk membaca doa perlindungan dari azab kubur ketika apa tasyahud itu Allahumma ya Allah ini a'udzubika aku meminta perlindungan kepada engkau min azab jahannam dari azab jahannam min azabil qabri dan dari azab kubur wa min fitnatil mahya wal mamat kesulitan hidup dan mati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal dan dari buruknya fitnah dajjal baca itu agar Allah melindungi kita dari siksa kubur dan juga jaga kesucian setelah pipis bersuci pipis bersuci tanpa mengenal lelah dan jemu karena memang itulah kewajiban kita ada orang kafir itu kalau pipis pernah mau bersuci jadi celananya pesing semua dan itu terjadi di Eropa ada seorang tukang cuci dia mahasiswa itu dia tukang laundry gitu di kampus uh, asrama satu hari dia mendapati celana yang tidak pesing dia kaget loh saya 20 tahun mencuci di sini seluruh celana pesing semua kok ada celana satu tidak pesing milik siapakah katok ini lalu dia cuci dia lipat dia lihat dari jauh dia melihat seorang mahasiswa dari Arab ngambil celana itu. Mas, mas, saya ingin tanya kenapa? Saya menemukan sebuah fenomena dan keajaiban yang luar biasa. Apa itu? 20 tahun saya mencuci di sini celana mahasiswa pesing semua, kecuali celana sampean. Apa rahasianya? Karena saya orang Islam. Lu kenapa? Kalau orang Islam itu pipis dia harus bersuci, apakah dengan air atau dengan batu atau daun-daunan. Oh begitu itu, iya. Setiap kali pipis seperti itu, iya. Kalau begitu saya tak masuk Islam. Masuk Islam gara-gara celana. Gitu. Yang masuk Islam gara-gara celana. Dan selayaknya penuntut ilmu juga seperti itu. Harus berhati-hati menjaga dirinya dari najis. Tapi jangan sampai dimasuki was-was setan. Wis digerujuk sak sithik wah kok kau ini urung ya gerujuk meneh. Kok kau ini urung suntak sak ember gitu. <laughs> itu namanya terkena penyakit was-was syaitan. Wa yu'minuna bis mas'alati munkarin wa nakir dan ahli sunnah beriman terhadap pertanyaan mukar dan nakir alama thabata bihil khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang sahih dari Rasul sallam ma'a qaulihi ta'ala juga dalilnya firman Allah taala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia wa fil akhirah dan di akhirat. Yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha' dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki wa ma warada tafsiruhu anin nabi dan apa yang tersebut tafsirnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya nabi bersabda idza qubiral mayyit jika mayit telah dikubur au qala ahadukum atau salah satu dari kalian telah dikubur atahu malakani aswadani azraqan dia akan didatangi malaikat yang hitam dan biru Ya yuqalu li ahadihimal munkaru wal akharu nakir. Yang pertama disebut mungkar dan yang yang lain disebut dengan malaikat nakir. Tugasnya bertanya. Silahkan baca kitab Burruh Ibnil Qayyim Al-Jauziyah. Atau kitab-kitab yang lain yang menceritakan ahwalul akhirah. Entah hadisnya panjang itu. Kalau orang beriman mati akan begini, kalau orang kafir mati akan dimasukkan didatangi malaikat. Ya nyawanya tuh diacak-acak dulu. Jadi kalau orang beriman nyawanya tuh keluar seperti air keluar dari porong enak gitu tapi kalau dari teko kalau orang kafir itu sebelum nyawanya keluar itu diacak-acak dulu nyawanya di dalam badan kemudian ditarik itu dengan secara paksa dan sakit sekali dimasukkan ke dalam kain kafan yang busuk setiap kali melewati malaikat nyawa siapa ini kok baunya busuk ini nyawanya si fulan si fajir si fasik lalu dia dilemparkan kembali tidak diantarkan dilemparkan kembali ke jasadnya ya, digambarkan itu seperti dilempar dari atas lalu disambar burung tercabik-cabik itu mengerikan ya dan dia akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka orang tidak beriman mengatakan ha ha la adri kami sosolen ia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut itu tentang malaikat mungkar dan nakir dalil dari hadis juga Nabi mengatakan salu li akhikum tathbit fa innahul ana yus'al mintakan untuk saudaramu kekokohan karena saat ini dia sedang ditanya kemudian Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan lagi wa yarawna tarkal khusumat dan mereka berpendapat untuk meninggalkan debat kusir wal miro padu fil Quran di dalam Al-Quran wa ghairi dan masalah lain likaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala ma yujadil fi ayatillahi ilal ladina kafaru tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang kafir yakni yujadilu fiha takdziban biha itu mendebat ayat Allah dalam rangka untuk menolaknya jadi tinggalkan debat kusir Nabi mengatakan Allah menjamin surga bagi orang yang menimbalkan debat meskipun dia berada pada posisi yang benar karena perdebatan tidak memberi manfaat kecuali kita memiliki ilmu yang kokoh untuk menjelaskan kesesatan seseorang maka dia tidak termasuk ke dalam larangan tersebut Waktunya sudah habis. Oh iya. Waktunya sudah habis kita cukupkan mudah-mudahan bermanfaat jika ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan kepada